Dan kita masih melanjutkan peristiwa perang Banu Nadir. Banu Nadir yang merupakan kabilah yang kedua yang membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan telah kita sebutkan penyebab Banu Nadir yang berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetapi Allah azza wa jalla memberitakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang makar kaum Yahud dari Banu Nadir yang kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan para sahabat untuk segera menyerang mereka namun mereka bersembunyi di dalam benteng-benteng mereka dan Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan rasa takut ke dalam hati-hati mereka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b. Yang kemudian pada akhirnya mereka menyerahkan diri tanpa perlawanan. Harta mereka menjadi milik kaum muslimin. Dan mereka harus meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan kota Madinah. Padahal sebelumnya mereka berkeinginan untuk melakukan perlawanan. Ditambah lagi dengan makar orang-orang munafik yang berdusta dan menyatakan bahwa mereka ingin memberi bantuan kepada orang-orang Yahud. Nahnu nuqatil ma'akum, kami akan berperang bersama kalian apabila kalian dikeluarkan kami akan keluar bersama kalian ternyata setelah terjadi apa yang terjadi mereka tidak melakukan kadzabun orang-orang munafik adalah orang-orang pendusta wallahu yashhadu innahum lakadzibun Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwa mereka adalah orang-orang berdusta dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firmannya yang berkaitan dengan kejadian ini dalam surah Al-Hasyr yang juga disebut dengan surah Bani An-Nadir. Lalu kata Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fa'amara sallallahu alaihi wa alaihi wasallam biqat'i nakhilihim wa ihraqiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya dan membakarnya. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay yujliyahum wa yahqina dima'ahum. Lalu mereka memohon kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam agar Rasulullah mengusir mereka. Mengusir mereka dan menahan untuk ditumpahkannya darah-darah mereka. Maksudnya Banu Nadir mereka sudah menyerahkan diri. Mereka tidak mampu untuk melakukan perlawanan melawan kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka memohon kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam agar mereka tidak dibunuh dan mereka lebih memilih untuk diusir diusir dari kampung halaman mereka asal mereka tidak dibunuh ini permintaan mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membakar pohon-pohon kurma tersebut dan memotongnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mereka orang-orang Yahudi mengatakan ada ifsad ini merusak, ini melakukan pengrusakan di muka bumi, maka turun firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma qata'tum min linatin, atau taraktumuha." qa'imatan ala usuliha fa biiznillah wa liyukhziyal fasiqin apa yang kalian potong dari pohon-pohon kurma atau yang kalian tinggalkan dalam keadaan tetap tegak berdiri itu semua dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk menghinakan orang-orang fasik jadi apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Lalu mereka pun memohon kepada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka. Mereka siap untuk diusir. Diusir dari Madinah, dari kampung halaman mereka, namun mereka tidak ditumpahkan darah-darahnya ala anna lahum ma hamalat ibiluhum ghaira silah dan mereka memberi syarat bahwa mereka membawa unta-unta mereka yakni sebagai kendaraan ghaira silah selain pedang-pedang mereka mereka tidak membawa jadi sekedar membawa unta saja untuk dijadikan sebagai kendaraan berangkat meninggalkan Madinah. Sebagiannya ke negeri Syam, sebagiannya ke Khaybar. Faajabahum ila dzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujui permohonan mereka dalam keadaan mereka dihinakan. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rendah. Mereka keluar dalam keadaan hina. Mereka hanya membawa unta-unta mereka sekedar untuk dijadikan sebagai kendaraan. Adapun senjata, harta-harta yang lainnya mereka tidak diperbolehkan membawanya. Fatahammal akabiluhum ka Huyai ibn Akhdab wa Sallam ibn Abi al-Huqayq bi ahlihim wa amwalihim ila Khaybar. Maka tokoh-tokoh mereka yang menanggung ya Banu Nadir ini kaumnya seperti Huyai bin Akhtab yang nanti Huyai bin Akhtab ini termasuk provokator yang menyebabkan uh, Banu Quraidah ikut membatalkan perjanjian damai bersama uh, kaum muslimin sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang baru saja mereka menyelesaikan uh, peristiwa perang Khandaq, mereka langsung berangkat. Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini ayah dari Safiyah. Safiyah bintu Huyai ummul mu'minin radhiyallahu taala anha yang nantinya akan ditawan oleh kaum muslimin lalu dibebaskan dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Salam Ibn Abil Huqaiq. Nanti akan ada kisah tersendiri pula berkenaan tentang Salam Ibn Abil Huqaiq yang sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum muslimin. Maka merekalah yang menanggung penderitaan Banu Nadir bersama dengan keluarga mereka dan harta-harta mereka menuju Khaybar padanat lahum lalu kemudian mereka lah yang yang uh, Banu Nadir dan harta-harta mereka yang mereka membawanya keluar menuju Khaybar dalam keadaan mereka hina dalam keadaan direndahkan Wadahabat ta'ifatun minhum ila Syam. Dan sekelompok dari mereka, Banu Nadir, ada yang meninggalkan Madinah menuju ke negeri Syam. Walam yuslim minhum illa rajulan. Tidak ada yang masuk Islam dari mereka kecuali dua orang. Wahuma yaitu Abu Sa'ad bin Wahab dan Yamin ibnu Umair ibnu Ka'ab وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جعلا لما كان قد هم به من الفتح برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan Yamin ibnu Umair بن كعب ini ya uh, akan memberi upah وكان قد قد قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحش جعلا ju'lan ya jadi setelah mereka masuk ke dalam Islam dia menetapkan akan memberi upah terhadap seseorang yang membunuh anak pamannya yakni sepupunya Amr bin Jihash Amr bin Jihash ini yang telah disebutkan sebelumnya yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mengatakan siapa yang berani membunuh orang ini Rasulullah alaihi wasallam dengan menggunakan ar-raha ar-raha alat untuk menggiling batu yang besar melemparkannya ke kepala Rasulullah lalu membunuh Rasulullah alaihi salatu wassalam maka bangkitlah Amr bin Jihashin. Asyqi. Naam. Maka Yamin pada saat beliau telah masuk ke dalam al-Islam berkeinginan untuk memberi upah siapa yang membunuh Amr bin Jihash yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam lima kana qad hamma bihi min al-fatk bi Rasulillah disebabkan karena keinginan dia yang hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faahraza amwalahuma maka Abu Sa'ad demikian pula Yamin mereka pun tetap mengambil harta-harta mereka karena mereka masuk dalam Islam maka mereka tidak dihinakan harta mereka terjaga dan terpelihara tidak diganggu sama sekali maka mereka pun mengambil sepenuhnya dengan masuknya mereka ke dalam al-Islam Sebab al-Islam memelihara darah, memelihara harta. Demikian pula kehormatan seorang muslim. Wa وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال الباقين بين المهاجرين الأولين خاصة Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi harta-harta yang tersisa ya, dari peninggalan Banu Nadir di mana Rasulullah Alaihi Wasallam membaginya kepada kaum muhajirin secara khusus karena mereka tentu lebih membutuhkan mereka baru saja meninggalkan kampung halaman mereka Makkah ya dalam keadaan mereka tidak memiliki harta sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk mengkhususkan al-fai apa yang ditinggalkan oleh Banu Nadir itu adalah untuk kaum muhajirin secara khusus. Illa annahu a'ta abadujana Dujana wa Sahl ibn Hunayf al-Ansariyain. Hanya saja Rasulullah alaihi salatu wasallam memberi Abu Dujana dan Sahal bin Hunayf li disebabkan karena mereka berdua meskipun dari kalangan Ansar, dari penduduk Madinah asli namun mereka tergolong fakir, miskin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum memberikan kepada kaum muhajirin karena kaum muhajirin mereka secara umum orang-orang miskin. Sebab ini ma'asyiral rahimakumullah uh, apa yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peristiwa Banu Nadir ini disebut al-fai bukan ghanimah berbeda antara fai dengan ghanimah adapun ghanimah adalah harta yang direbut oleh kaum muslimin dari harta orang-orang kafir karena peperangan. Terjadi pertempuran. Kaum muslimin mereka mengangkat senjata dan membunuh dalam medan pertempuran. Ini ghanimah. Apabila kaum muslimin mereka berhasil merebut harta orang-orang kafir. Namun apabila tanpa disertai dengan perlawanan, maka itu statusnya fai Statusnya fai. Adapun ghanimah itu sudah ada aturannya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal. Berbeda halnya dengan al-fai. Adapun al-fai ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam yang membagi sesuai dengan kemaslahatan yang beliau lihat. Maka beliau membagi sekehendak beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam melihat maslahat untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Kecuali dua sahabat dari kalangan Ansar, Abu Dujana dan Sahal. Karena mereka miskin. Di samping itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari harta tersebut untuk nafkah beliau kepada keluarga-keluarganya selama setahun. Selama setahun lamanya. Adapun sisanya maka dipersiapkan untuk uh, membeli alat-alat tempur senjata, demikian pula kuda-kuda perang yang akan digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kanat amwaluhum mimma afa Allah ala rasulih. Ain. Nah, Dan harta-harta mereka itu termasuk harta fai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam falam yujif al muslimun bi khailin wala rikab di mana kaum muslimin mereka tidak mengendarai kuda dan tidak pula kendaraan yang lain maksudnya harta ini didapati oleh kaum muslimin tanpa pertempuran tanpa qital wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum Fama awjaftum alai min khailin wala rikab. Dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan berupa harta fai kepada Rasulnya. di mana kalian mendapatkannya tanpa peperangan. Jadi bukan ghanimah, namun ini fai Maka berbeda antara dua hukum tersebut. وفي هذه الghazwah أنزل Allah Subhanahu surat Al-Hasyr. Dan dalam perang ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Hasyr wa qad kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yusammiha surata Bani Nadir. Abdullah bin Abbas memberi nama surat Al-Hasyr dengan surah Bani An-Nadir. Faslun lalu beliau mengatakan pasal yang berikutnya wa qanata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u ala alladziina qatalul qurra ashaba bi'r ma'unah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan kunut selama sebulan. Selama sebulan dalam setiap salat. Dan tidak terkhusus pada salat al-fajr. Kunut inilah yang dikenal dengan kunut nazilah disebabkan karena musibah yang menimpa kaum muslimin dari perbuatan orang-orang musyrikin maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan qunut selama sebulan beliau mendoakan kejelekan terhadap mereka yang membunuh al-qurra para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka bunuh dalam Bi'ru dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah yang berjumlah 70 orang, orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang dikenal sebagai ahli ibadah radhiyallahu taala anhum. Maka ini ma'asyara al rahimakumullah uh, sejarah peristiwa Ghazwah Bani Nadir. Dan dalam perang ini ada beberapa hal yang penting untuk kita petik sebagai faidah. Di antara faidah yang disebutkan dari kisah ini permusuhan ahlul kitab al-yahud wa nasara yang mereka pada hakikatnya selalu mencari kesempatan Kapan mereka merasa punya kekuatan, maka mereka akan merendahkan dan menghinakan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka hendak membunuhnya, akan tetapi Allah azza wajal senantiasa melindungi rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka selalu benci kepada kaum muslimin. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'anka al-yahud wa al-nasara hatta tattabi' millatahum." Yahudi, Nasara mereka tidak akan pernah merasa senang hingga engkau mengikuti agama mereka, mengikuti millah mereka. Dan di antara Faidah dari kisah ini kebiasaan Yahud yang melakukan al-ghadar membatalkan perjanjian. Ini merupakan kebiasaan al-Yahud. Tatkala mereka lemah, maka mereka seakan-akan ingin berdamai dengan kaum muslimin. Namun tatkala mereka memiliki kekuatan, maka mereka adalah orang-orang yang bengis dan kejam yang sama sekali tidak memberi kehormatan sedikit pun terhadap kaum muslimin maka mereka akan melakukan apa saja ya untuk menghinakan kaum muslimin itu yang mereka inginkan dan diantara faidah dari kisah ini diperbolehkannya memotong pepohonan dalam peperangan dan ini dikembalikan kepada al-imam penguasa apabila ia memandang merupakan kemaslahatan untuk memotong atau membakar sebagian pepohonan untuk kemaslahatan tertentu dan untuk menghinakan orang-orang kafir, maka yang demikian tidak mengapa. Dan di dalam kisah ini pula kita mendapatkan faedah bahwa berbeda antara ghanimah dengan al-fai. Berbeda antara ghanimah dengan al-fai. Al-fai yaitu harta yang diambil oleh kaum muslimin tanpa perlawanan tanpa perlawanan maka ini dikembalikan kepada imam imam yang akan mengatur sesuai dengan kemaslahatan yang dia pandang adapun al-ghanimah maka sudah memiliki aturan tersendiri siapa yang berhak mendapatkan orang yang ber, berkuda orang yang tidak memiliki kendaraan masing-masing ada hukumnya dan di antara faedah dari kisah ini bahwa disyariatkan kunut nazilah apabila kaum muslimin terzalimi di sebagian negeri maka dianjurkan dan disyariatkan bagi kaum muslimin untuk melakukan kunut nazilah mendoakan kejelekan dan keburukan terhadap orang-orang kafir yang menzalimi kaum muslimin. Namun para ulama mensyaratkan bahwa ini harus seizin penguasa. Apabila penguasa mengizinkan maka disyariatkan untuk melakukan kunut nazilah. Dan itu pada setiap salat. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan kunut pada waktu subuh hingga meninggal dunia maka hadis ini adalah hadis yang dhaif hadis yang dhaif dan tidak disyariatkan secara rutin setiap kali mengerjakan salatul fajar lalu kemudian kunut pada rakaat yang kedua ini sama sekali tidak ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah